Kemudian salawat dan salam tetap semoga tercurahkan kepada Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini sebagaimana dikatakan oleh akhuna Ihsan hafizahullah taala kita masih berbicara tentang kaidah al-yakin la yazulu bisyak al-yakinu la yazulu bisyak <clears throat> artinya bahwa keyakinan itu tidak hilang ya tidak pupus karena adanya syak karena adanya keraguan dan kita memasuki eh, cabang-cabang eh, kaidah tersebut pada pertemuan yang lalu saya teringat masih membahas kaidah dari cabang kaidah yakin la yazulu bisyak yakni kaidah jika ta'azzara al-yakin ruji'a ila ghalabati dhann Jika ta'azzara al-yakin ruji'a ila ghalabati dhann artinya apabila tidak bisa sampai kepada derajat keyakinan maka kembali kepada dhann yang kuat kembali kepada dhann dan eh, pada pertemuan yang lalu juga saya sudah membahas tentang makna dari ghalabatuz zan. Ghalabatuz zan sebagaimana dikatakan oleh ulama adalah ibaratun an rujhani ahadi al-janibaini 'ala al-janib al-akhar rujhanan mutlaqan yutrahu ma'ahu al-janib al-akhar. Yang dimaksud dengan ghalabatuz zan, ghalabatuz zan atau zan ghalib dhan walib atau walabat dhan adalah tentang kuatnya salah satu dari sebuah sisi sehingga mengalahkan sisi yang lain secara mutlak sehingga sisi yang terkalahkan itu dibuang sama sekali ya jadi dhan dhan ini diungkapkan oleh sebagian ulama keyakinan yang 75% di bawah dhan 50% adalah syak di bawah zan syak di atas zan al-yakin keyakinan keyakinan adalah keyakinan eh, keyakinan artinya sudah mencapai 100% nah kalau belum sampai kepercayaan kita kepada 100% masih di bawah itu maka disebut dengan zan atau walabat al-zan dan eh, saya sebutkan juga beberapa perkataan ulama di antara al-Imam Al-Qurrafi rahimahullahu taala beliau pernah berkata al-aslu alla tubna al-ahkamu illa 'ala al-ilm bahwa asalnya pokoknya hukum asal bahwa hukum-hukum itu tidak dibangun di atas eh, tidak dibangun melainkan di atas ilmu kemudian dia berkata لكن دعت الضرورة للعمل بالظن لتعذر العلم في أكثر الصور kata beliau akan tetapi ketika susah untuk mendapatkan keyakinan maka kembali kepada zan kembali kepada zan di aksari suar dalam banyak bentuk dalam banyak kasus sehingga dengan hal tersebut hukum itu menjadi sabit hukum menjadi sabit Kemudian eh, juga kita berbicara tentang adillatul qaidah, dalil dari kaidah rujia ila pada dzan, kembali kepada dzan yang kuat ketika tidak bisa sampai kepada derajat keyakinan. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam eh, surat Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, "Yuridu yuri yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yuridu Allah menginginkan. Allah bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan. Wa la yuridu bikumul usra. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesusahan untuk kalian. Syekh Muhammad Ibn Sallallahu Alaihi utsaimin taala berkata tentang sisi pendalilan dari kaidah ini eh, dari ayat yang mulia ini untuk kaidah ini Kata beliau, "Wa min al yusri al-bina'u 'ala ghalabati dhanni 'inda ta'dhir al-yakin." Di antara kemudahan, di antara kemudahan yang Allah berikan, yang syariat berikan kepada hamba-hambanya. Sekali lagi di antara kemudahan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya adalah membangun hukum di atas dhan ghalib ketika tidak sampai kepada derajat keyakinan. Ketika tidak sampai kepada derajat keyakinan. Dan ini merupakan takhfifat, merupakan takhfifat keringanan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu Syekh Sa'di rahimahullahu taala pernah berkata, "Wa min at-takhfifatil mutlaqah al-'amalu bil madhnuni bil madhnuni li mashaqqatil ittila' 'ala al Di antara takhfifat, di antara keringanan yang Allah berikan kepada hambanya adalah beramal dengan wala dzan, dengan zan yang kuat Walaupun belum sampai kepada derajat keyakinan. Karena susahnya untuk masuk kepada derajat keyakinan. Oleh karena itu boleh memakai uh, zon, uh, keyakinan yang tidak 100%. Artinya cuma 70 75% dan itu disebut dengan zon atau batul zon. Di antara dalil yang lain yang uh, disebutkan adalah surat Al-Baqarah ayat yang uh, ke 100 eh 230. 230. Allah berfirman, "Fala junaha 'alaihima ay yataraja in dhanna ay yuqima hududallah." Dan Allah gunakan in dhanna. Ya. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-230 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra dan ini berbicara tentang wanita yang dicerai tiga kali oleh seorang suami. Ya, cerai ketiga. Fa in talaqaha apabila cerai ketiga, fala tahillillahu tidak halal bagi si e, wanita itu kembali kepada laki-laki tadi. Ya. Min ba'd, artinya setelah tiga kali cerai hatta tangki hazau zawjan ghairah, sehingga si wanita ini menikah dengan laki-laki yang lain. Dan nikahnya juga tidak ada sandiwara. Menikah biasa. Kemudian terjadi hubungan intim antara laki-laki dan wanita tersebut, ya. Kemudian cerai. Kemudian cerai. Nah, baru si laki-laki yang pertama boleh menikahi wanita tersebut. Lihat, ya, Allah katakan, fa in talaqaha fala junaha alaihima Apabila laki-laki atau suami yang keduanya menceraikan, si wanita tadi fala junah alaihima tidak ada dosa antara keduanya untuk yataraja'a untuk kembali rujuk ya dan Allah menggunakan lafaz in dhanna an yuqima hududallah kalau keduanya dhan ya keduanya apa keduanya punya keyakinan yang kuat ya dhan yang 75% ya bisa menegakkan hudud Allah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala Nah, tentang masalah ini Syekh Muhammad SAW berkata al-iktifa'u bidzan fil umuril mustaqbaliyah. Al-iktifa'u bidzan fil umuri al-mustaqbaliyah. لأن طلب اليقين في المستقبل من باب التكليف بما لا يطاقة beliau. Jadi mencukupkan dengan zon dalam perkara-perkara mustakbal, dalam perkara-perkara yang akan datang. Nah, ini boleh. Ya. Jadi dengan zon. dengan perkara-perkara yang akan datang. Kalau eh, tidak bisa kepada derajat keyakinan, kan dua orang yang tadi cerai ini wanita laki sama laki-laki ini kan tidak tidak memastikan bahwa nanti eh, bisa bagus lagi secara 100%, tapi ada zon, Ada zon bisa. Nah, zon yang kuat ini maka boleh untuk kembali rujuk. Wallahu a'lam Nah, dalam pertemuan yang lalu saya membahas juga tentang contoh-contoh dari kaidah yang kita sedang bahas ini. Ada beberapa contoh yang belum saya baca. Insyaallah taala pada kesempatan ini saya akan membacakannya untuk para pemirsa dan para pendengar Radio Roja agar kita semakin memahami kaidah yang sedang kita bahas ini agar kita semakin punya pengetahuan yang luas ya, informasi yang luas dan ilmu dari pembahasan yang kita uh, bahas ini. <clears throat> Baik. Di antara contoh yang disebutkan oleh uh, beliau adalah "Idza syakka al-musalli hal shalla thalathan am arba'an fa innahu ya'mal bi ghalabati dhann wa yasjudu ba'da salam." Apabila ada orang yang sholat, kemudian dia ragu, apakah sholatnya itu tiga atau empat. Misalkan seseorang sholat zuhur, <clears throat> sholat zuhur empat rakaat, sholat zuhur empat rakaat. Kemudian dia lupa, ah, ya, ya, saya sudah kerjakan sholat ini empat rakaat atau tiga rakaat, ya sama sekali lupa. Kemudian dia e, mencari, saya mungkin yakinnya tiga rakaat ini. Zan golib saya, zan kuat saya tiga rakaat. Maka dibangun di atas tiga rakaat. Tapi kalau zan golibnya empat rakaat dibangun di atas empat rakaat. Ya, karena zan golib ini tadi seperti yang saya katakan di atas syak, di atas keraguan. Kemudian sujud kata Syafi'in ada salah. Nah, ini kan salah satu contoh. Ya, mungkin di antara kita mengalaminya bahkan suatu saat bisa jadi mengalaminya akan mengalami lagi ya kita sholat duhur atau asar atau isya kemudian aduh lupa nih ketiga atau keempat ya kan nah, kita bangun di atas uzun walid lakukan terus kemudian sujud ba'da salam sujud sahwi maksud ana ya ini diantara contoh contoh penerapan kaidah ini juga adalah يجب على المسلم عند أداء صلاة الفريضة في الطائرة وغيرها أن يتحرى اتجاه القبلة ويستقبلها بما يغلب على ظنه قدر الإمكان kata Syekh Muhammad sallallahu alaihi rahimahullah taala wajib atas muslim ketika melakukan menunaikan salat fardu salat wajib fi ta'irati wa ghairiha baik itu di pesawat atau di yang lainnya di tempat yang lainnya maka kata beliau an yataharrat tijahal qiblah dia cari arah kiblat misalkan akhuna ihsan safar safar ke negeri jauh ya jauh memakan waktu yang berjam-jam berada di pesawat nah, datang waktu sholat ya maka hendaknya beliau mencari apa? Arah kiblat yang tepat di mana. Nah, dia menghadap ke sana ya, walaupun dengan golab atau tuan Walaupun dengan golab atau tuan Atau misalkan di eh, selain pesawat ya. Apakah di kereta? Ya. Bisa tanya ya. Atau sekarang ada kompas. Nah, cari dulu arah kiblat. Ya. Kemudian wa yastaqbiluha kemudian dia menghadap ke arah kiblat tersebut dengan dasar apa bima yaglibu ala dhannihi dengan zon yang kuat kontrol imkan sesuai dengan kemampuan ya karena Allah Subhanahu wa taala pun berfirman la yukallifullahu nafsan illa usaha Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya dan alhamdulillah zaman sekarang sudah ada kompas kan eh, kompas yang praktis maksudnya kompas yang praktis, ya kita lihat oh kiblatnya ke sana. Nah, seperti itu. Ini diantara contoh apabila kita tidak bisa sampai kepada derajat keyakinan, maka kembali kepada ghalabatu adzan, kembali kepada adzan yang kuat. Contoh berikutnya, <clears throat> ibadah dafa'a muslim zakat malihi ila man yadhunnu annahu min ahliha Apabila seorang muslim mengeluarkan zakat malnya, zakat harta, dia berikan kepada orang yang dia sangka dia berhak mendapatkannya. Misalkan aku ihsan. Ya, orang kaya punya mobil, banyak rumah, banyak. Ya kan ya? Insyaallah amin san. Tanah luas, ya. Bisnis di mana-mana. Tapi masya Allah, biasanya bisa beribadah dengan tenang, ya. Tidak ter, tidak e, tersibukkan dengan itu ya, biar yang ngatur ya, serahkan sama Allah insyaallah gitu kan nah datang waktunya untuk keluarkan zakat mal datang waktu untuk keluarkan zakat mal kemudian beliau cari-cari kayaknya ini mampu nih eh, eh kayaknya, kayaknya orang ini berhak ya kayaknya dia berhak di akhirnya Ahisan belikan zakat malnya kepada dia ya lihat Wakana dzalika ba'da tahri. Yakni setelah uh, eh, meneliti, men menelaah <clears throat> ya, memperhatikan. Kemudian fabana annahu min ghairi ahliha. Setelah diberi kemudian tampak ternyata dia bukan termasuk mustahiknya, bukan termasuk orang yang berhak menerima zakat. Maka kata Syekh fa innaha tujzi'uhu. Fa innaha tujzi'uhu. Maka hal tersebut tujzi'uhu. Tujzi'uhu artinya kalimat izza artinya menyatakan bahwa zakat hartanya akhuna ihsan telah sah. Tasqutu bihil eh, tuskitu bihil wajib. Eh, tuskitu bihil wajib. Bisa mengurangi kewajibannya. Ya. Sudah sah dan ijza. Ya. Karena apa? Syair kata li annal ibrata fil ibadati bima fi dhannil mukallaf. Karena ibrah dalam urusan ibadat bima fi dhannil mukallaf. Bima fi dhanni al mukallaf. Ya, itu ada pada dhan mukallaf. Ada pada dhan mukallaf. Karena akhuna Ihsan sudah mencari-cari, sudah meneliti, ini orang berhak nih. Kan tapi kan belum yakin belum diyakinkan nggak mesti ditanya antum punya apa anda suruh enggak tapi ini orang butuh ini butuh nih ah dia kasih ya, ternyata di kemudian hari tahu oh dia ternyata bukan orang yang dimaksud dia sebenarnya nggak berhak misalkan gitu maka nah, kan zakatnya tetap sah ya zakatnya tetap sah dan gugur kewajibannya dan, dan akhuna eh, dapat pahala Begitu juga masalah e, sedekah. Seorang kasih sedekah kepada orang ya. E, kemudian tahu bahwa dia tidak tidak berhak tetap mendapatkan pahalanya. Dan ini disebutkan dalam contoh berikutnya ya. Contoh berikutnya adalah <clears throat> man alimna aw ghalaba ala dhannina anna al-insana yasrif al-mala fi al-muharram fa innahu la yajuzu lana i'tawuhu shay'an min az-zakati aw as Kebalikannya ya, kebalikannya. Yang contoh berikutnya ini, kalau kita tahu tentang seseorang atau tidak secara 100% kita tahunya, cuma 70%. Tapi ini sudah masuk kepada zon ghalib, zon yang kuat. pasangan yang kuat. Annal insana sayasriful mal fil muharram, bahwa seseorang akan menggunakan harta di dalam hal yang haram ya maka apa fa innahu la yajuzu lana i'ta'uhu syai'an min az-zakati aw sadaqah maka tidak boleh bagi kita apa memberikan e, sesuatu zakat atau sedekah kepada orang tersebut nah, ya jadi begini <clears throat> misalkan akhuna sekarang akhuna Reda <clears throat> ah Reda dia mau mengeluarkan sedekah hari ini anak mau sedekah mudah-mudahan Allah kasih pahala dengan sedekah anak misalkan kemudian ada orang anak kasih nggak dia ya menurut zon orang ini kalau dikasih buat ngerokok misalkan mau dikasih dua puluh ribu tapi mau buat ngerokok nih orang ini nih uangnya kuat <clears throat> rasanya kuat ya atau kayaknya ini nanti buat minuman keras ini ya atau nanti buat membeli sesuatu yang haram. Maka ketika kita tahu orang itu mau menggunakan harta yang kita beri kepada hal yang haram, maka hukumnya haram. Tidak boleh kita berikan. Dibangun di atas sebuah patuduhan. Walaupun tidak secara 100% kita yakin orang itu menggunakan dalam hal yang haram. Tapi kita melihat ada korinahnya, ada mungkin dia karena kebiasaannya melakukan perbuatan yang haram, kemudian menghambur-hamburkan uang dan seterusnya, dikasih sama orang kemudian tidak bersyukur, tidak bersyukur dan seterusnya. Ini harus kita perhatikan, ya, harus kita perhatikan. Begitu juga dengan masalah, <clears throat> begitu juga dengan e, masalah kita memberikan ini, memberikan kepercayaan kepada seseorang kita memberikan kepercayaan kepada seseorang. Orang ini dari sisi misalkan dari sisi mal, dari sisi maliyah, ya. Dari sisi muamalah maliyah tidak beres. Ya. Dari sisi muamalah harta nggak beres. Dia misalkan eh, dikenal tidak amanah dalam muamalah maliyah. Maka bagi misalkan <clears throat> seseorang namanya uh, Budi misalkan ya nah Budi ini ingin dia punya sebuah perusahaan sebuah perusahaan Budi mau memberikan kepercayaan kepada seseorang sebagai bendahara atau sebagai yang mengurus perusahaannya lah ada namanya eh, Zaid misalkan Zaid ini sudah ma'ruf di kalangan orang bahwa ketika dia bermuamalah dengan muamalah mali ya nggak beres misalkan begitu ya bukan Budi dikasih tahu sama banyak orang dan eh, informasinya itu akurat tapi dalam perusahaannya dia kan belum belum belum terbukti bahwa si Z nanti akan buat eh, macam-macam misalkan begitu Nah, kan belum yakin si Budi ini. Belum yakin. Zaid nanti akan melakukan perbuatan buruk atau tidak. Nanti akan melipat uh, uang atau tidak. Tapi dengan apa? Dengan ghalabatul van. Dengan ghalabatul van. Van walid bisa digunakan. Ketika sudah on, oh, ini 70% nanti seperti itu nanti. Maka jangan ragu-ragu, sudah. Berarti si Zaid nggak bisa nggak bisa ikut jadi bendahara, nggak ikut di perusahaan. Itu dengan apa? Dengan zon walid Bukan bukan kita mengatakan e, antum berarti sudah sudah menentukan hal gaib misalkan. Enggak. Dia sesuatu yang berkata apa? bahwa al-iktifa bil umur bil zan fil umur mustaqbaliyah boleh mencukupkan dengan zan dalam perkara yang akan terjadi dalam perkara yang nanti. Kalau dengan apa? Dengan dalil, dengan korinah dan seterusnya. Ya, ini. Jadi segala sesuatu kita harus kembalikan kepada ilmu. Di sini kalau tidak bisa sampai kepada yakin, kembali kepada derajat ghalabat adzan, adzan yang kuat. Ya. Baik. Eh, saya teringat eh, ini masalah lain, masalah sebelumnya sebenarnya masalah orang yang ngasih zakat, ngasih sedekah, kemudian eh, tadi kan dihukumi orang itu zakatnya sah dan sedekahnya diterima. E, sebagai tambahan ada faedah, <clears throat> saya akan bacakan satu hadis yang sangat menarik. Yakni hadis ini dilihat oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasul bercerita ini ya. Qal yakni ada seseorang berkata, ada seorang berkata, Qala rajulun la tasaddaqan. Saya akan bersedekah. Saya akan bersedekah. La tasaddaqan nabi sadaqatin. Saya akan bersedekah dengan sebuah sedekah. Fa kharaja bisodakatihi fawada'aha fi yadi sarik. Kemudian orang tersebut keluar membawa sedekahnya, ternyata dia salah kasih sedekah. Sedekahnya kepada pencuri ternyata. Di malam hari ini sedekahnya. Biasanya orang zaman dulu ya, itu sedekah malam hari supaya nggak kelihatan. Dikasih sedekahnya di depan rumahnya, ya, eh, kemudian si yang punya rumah itu lihat oh ada sedekah diambil. Fa'asbahu yatahaddatsun tusuddiqa 'ala sarik. Di pagi harinya manusia bincang-bincang. Ya, malam ini orang eh, si pencuri dikasih sedekah. Ya, si pencuri tidak mendapatkan eh, sedekah. Karena desa itu atau kota tersebut tidak jauh, ya, kata ulama <clears throat> ketika menjelaskan hadis ini terdengarlah oleh si yang memberikan sedekah tadi ya sedikit menyesal dia berkata Allahumma lakal hamdu Allahumma lakal hamdu ya Allahumma lakal hamdu segala puji milik engkau ya Allah ya Kemudian dia pun tidak putus asa. Dia bersedekah lagi. La tasaddaqanna Nabi sadaqatin saya akan sedekah lagi dengan sedekah kemudian dia bisadaqatihi dia pun keluar dengan membawa sedekahnya di malam yang kedua ini fawada'aha fi yadai zaniyah dia salah kasih sedekah juga kasihnya kepada wanita berzina kepada wanita berzina Fasbahu yatahaddatsun. Di pagi hari manusia juga berbincang-bincang lagi, ngomong-ngomong biasa ya, seperti manusia satu sama lain kalau ada informasi itu atau ada berita langsung ya eh, berita itu menyebar mereka bilang tusuddiqan lailata ala zaniya <clears throat> malam ini wanita berzina dikasih sedekah faqala Allahumma lakal hamdu ala zaniya terdengar juga oleh orang yang ngasih sedekah ini kemudian dia berkata Allahumma eh, lakal hamdu ala zaniya ya Allah bagi engkau pujian ternyata sedekahnya diberikan kepada pezina. Kemudian dia tidak putus asa. Dia pun berkata la atasaddaqan Nabi sadaqah. Saya akan sedekah lagi. Fa kharaja bi sadaqatihi. Dia keluar dengan sedekahnya juga. Fa wada'aha fi yadi ghani. Di malam yang ketiga ini juga dia ternyata salah juga. Kasihnya kepada siapa? Kepada orang kaya. Ya ghani. Fa asbahu yatahaddatsun di pagi hari pun manusia bincang-bincang ngomong-ngomong tentang masalah uh, ini ya mereka bilang tusuddiqo ala ghani orang kaya tadi malam dikasih sedekah ya kok bisa ya kata mereka orang kaya dikasih sedekah ya faqala Allahumma lakal hamdu ala sarikin wa ala zaniyatin wa ala ghani Allahumma ya Allah lakal hamd segala puji bagi engkau ya Allah ternyata sedekahku itu di tangannya pencuri, jatuh di tangannya pezina, juga datang eh, jatuh di tangannya orang kaya. Ini kan eh, tidak tahu si orang ini. Fa'utiya fakila lahu maka didatangkan dikatakan kepada orang ini amma sadaqatuka ala sarikin fala'allahu an yasta'if an sariqatihi adapun sedekah Anda ya yang Anda berikan ternyata jatuhnya kepada pencuri mudah-mudahan dengan sedekah itu pencuri itu tidak mencuri lagi menahan dirinya ya lakukan menahan dirinya tidak mencuri lagi dia ifah men, menjaga dirinya dari itu wa amazaniyatu fala'allahan yasta'ifan zinaha adapun sedekah yang kau berikan kepada pezina mudah-mudahan si pezina tadi bisa menahan diri dari berbuat zina ya artinya eh, melindungi dirinya menahan dirinya menjaga dirinya dari perbuatan zina tersebut wa amal ghani fala'allahu ya'tabir adapun sedekah yang diberikan kepada orang kaya mudah-mudahan orang kaya itu bisa mengambil ibrah artinya bisa mengambil pelajaran sehingga dengan itu kok saya dikasih sedekah ya Masa saya yang punya kekayaan nggak kasih sedekah kepada orang? Akhirnya ngambil ibadah tersebut, akhirnya dia bersedekah. Fayunfiqu mimma a'tahu Allah sebagaimana dalam hadis ini. Dari sini kita mengetahui bahwa eh, rahmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas ya dalam menerima sedekah bahwa <clears throat> eh, walaupun salah bukan pada tempatnya ya dan dia sudah dengan zan ghalib maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya oleh karena itu siapa di antara kita yang bersedekah kemudian kita eh, yakin bahwa dia membutuhkan ya maksudnya salah satu zan zan kita zan ghalib kita dia membutuhkan ya maka kita kasih kita kasih kemudian di kemudian hari kita tahu bahwa dia tidak membutuhkan ya itu tetap urusannya bahwa pahalanya kita akan mendapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala ya karena sudah dengan zon eh, uh, walid nah kemudian berikutnya para pendengar dan pemirsa Raja TV yang Allah muliakan <clears throat> adalah contoh berikutnya yajuzu lis-sha'imi fi nahari ramadan أن يفطر إذا تيقن ala غلب على ظنه أن الشمس قد غربت ولا حرج عليه boleh bagi orang yang berpuasa di nahar Ramadan, siang Ramadan, ya, berbuka kalau dia yakin. Atau menurut zan ghalibnya, zan kuatnya bahwa matahari telah terbenam. Kemudian dia berbuka. Ya, dengan zan kuat. Ya. Misalkan eh, kita sudah terbenam itu kuat. Ya. Itu boleh dengan itu. Berikutnya Contoh berikutnya. Syekh berkata, "Idza thabata dukhul syahri Ramadan atau khurujuhu wa a'lana min al-jihat al-mas'ula wajib al-'amal bidzalik." ولو كان إعلانه بطريق الإذاعة أو الراديو إذ الإذاعة ونحوها يحصل بها اليقين أو غلبة الظن في مثل هذه الأمور المهمة ya? apabila telah sabit lah tetap tentang masuknya bulan Ramadan atau keluarnya bulan Ramadan. Jadi masuk memasuki bulan Ramadan atau keluar dari bulan Ramadan ke bulan eh, Syawal wa ulina min jihatil mas'ulah kemudian diumumkan tentang hal tersebut dari jihad al-mas'ulah ya dari jihad al-mas'ulah ya misalkan dari yang berhak ya yang punya tanggung jawab masalah ini dari pemerintahan kita kemudian kita dengar dari misalkan radio lewat radio ya, izah lewat radio maka yahsul bihal yakin atau ghalabatul dhann ya, dengan pengumuman yang diumumkan di radio tersebut atau dari eh, apa televisi misalkan sudah membuat kita yakin atau kalau belum sampai ke derajat yakin batu zannya lah batu zan zan walibnya zan kuatnya maka dalam perkara ini perkara yang penting ini ya itu bisa diterima bisa diterima ya kita nah, dengar dari radio ya sudah kita oh berarti besok Ramadan dengar dari radio besok Syawal ah, sudah berarti buka seperti itu ya nah Kemudian berikutnya, contoh berikutnya, man syakka fi adadi asywati tawaf aw sa'i fa innahu yabni ala ghalabati dhannihi in kana indahu eh, tarjih. Ya. Siapa yang ragu tentang jumlah dari bilangan tawaf, tawaf, ya. Ingat tawaf ini cuma di Ka'bah ya. Jadi sekali lagi, tawaf hanya ada di Ka'bah. Ibadat tawaf cuma di Baitullahil Haram tidak di mana-mana ya hmm, tidak di Borobudur tidak lihat ya, man syakka fi adadi aswati tawaf aw sa'i siapa yang ragu jumlah e, bilangan tawaf atau sa'i dari sofa ke marwah ya, berapa nih ya kan ya maka fa innahu yabni ala ghalabati dhanni dhannihi idza kana indahu tarjih maka boleh dia menggunakan ghalabat dhannya kalau dia punya tarjihnya punya penguatnya ya ini lima atau empat nih empat atau lima nih kan gitu wah saya yakinnya lima ini eh, nggak apa-apa sudah lima tapi kalau syak kalau masih 50-50 nggak bisa nih mungkin empat mungkin lima mungkin empat mungkin lima sih limanya lima puluh empatnya empat puluh eh lima puluh maka ambil yang mana? Ambil yang ter terendah kalau syak. Ambil yang terendah. Tapi kalau ada wala fatudzan, ana lebih cocok, lebih cenderung lima, lima nih. Ya. Maka nggak mesti ngambil yang empat. Ini wala fatudzan bedanya dengan syak. Ya, ada tarjihnya. Ada tarjih. apalagi misalkan kawan-kawan kita bilang, ya lima, lima, lima, sudah lima. Ah ini sudah penguat juga kan gitu. Ketika kita tawaf berapa ketika kita tawaf berapa? dapat lima lima oh sudah kita teruskan berarti tinggal enam tujuh nah, itu ya yeah. kemudian berikutnya إذا رمى الحاج الجمرة من المكان الصحيح وهدف الحصى وهدف الحصى وهو يغلب على ظنه وقوعها في المرمى أجزأه ذلك لأنه يتعذر اليقين في هذه الحالة ويتعذر اليقين عمل بغلبة adzan. Apabila seorang yang menunaikan ibadah haji melakukan lempar jumrah di tempat yang sahih. Lempar jumrah di tempat yang sahih. Kemudian dia melemparnya menurut zon kuatnya jatuh ke situ. Ya. Maka ajza'uhu dzalik. Ya, sah hal tersebut. Karena yata'azzar al-yakin fi hadhihi halah dalam keadaan kondisi seperti ini susah untuk pakai derajat keyakinan ya dan kalau misalkan tidak bisa sampai kepada derajat keyakinan maka gunakan golapatu adzan ya kemudian para pemirsa dan para pendengar lempar jamroh itu bukan dengan batu segini ya cukup segini lempar pakai kerikil ya pakai kerikil eh, sebagian saudara kita kaum muslimin karena mungkin kebodohan ya batunya sedengam ada lagi yang setas ya waktu musibah ya karena apa marah sama setan ya setannya masih dilempar dengan batu yang gede enggak ya kita ber beragama beribadah bukan dengan hawa nafsu beribadah dengan apa sunnah Rasul SAW. Alaihi Wasallam bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam eh, mengatakan dalam masalah ini nggak boleh berlebihan kalau bulu ya karena bulu ini akan membinasakan kita sebagaimana membinasakan kaum sebelum kita jadi Rasul contohkan dengan segini ya dengan batu kerikil kecil bukan dengan yang gede oleh karena itu dari sini kita tahu bahwa beragama itu bukan dengan hawa nafsu ya. terakhir contoh yang terakhir tentang al-ishtiratu fil ihram syarat dalam ihram Ini yang perlu diperhatikan. <clears throat> Karena banyak di antara kita mungkin juga kita tidak memahami masalah ini, ya. الاشتراط في الإحرام يسوغ في حق من غلب على ظنه وجود مانع يمنعه من إتمام نسكه كمرض أو عدو ونحو ذلك ya syarat dalam ihram syarat dalam ihram ini diperbolehkan ya dilakukan oleh orang yang ghalaba ala zanihi walaupun belum sampai derajat keyakinan tapi menurut zan prasangka kuatnya nanti akan ada sesuatu di jalan nanti ada akan sesuatu di pertengahan umrah misalkan ya maka dia gunakan syarat syarat itu begini seseorang yang mengambil e, umrah misalkan ya misalkan mengambil dari Madinah di Madinah itu e, dikenalnya sekarang dengan apa bir Ali ya. Nah, <clears throat> Dhul Hulaifah. Dhul Hulaifah. Nah, mulai ihramnya kan di situ. Ya. Mulai di situ. Kita, eh, seseorang mengucapkannya di situ. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik umratan misalkan. Ya. Nah, ada syariat syarat di situ ada istirahat syarat kalau misalkan kita eh, ada ghalabat dhon persen mungkin karena sakit tidak bisa meneruskan umroh tidak bisa meneruskan apa umrohnya mungkin karena ada apa-apa misalnya musuh atau apa mungkin tidak bisa meneruskan umrohnya maka bagi orang yang punya batu dhon seperti ini dia ucapkan apa setelah mengucapkan labbaika umratan dia ucapkan fa in habasani habisun fa mahalli haitsu habastani ini syarat fa in habasani habisun fa mahalli haitsu habastani ini syarat ketika tidak bisa melakukan atau tidak menyempurnakan eh, umrahnya dia langsung tahallul karena dengan ada syarat seperti ini fa mahalli haitsu habastani tempatku di mana kau cegah aku dari melanjutkan e, umrah. Tetapi perlu diketahui bahwa pengucapan syarat ini bagi orang yang yakin akan terjadi sesuatu di dalam umrohnya sehingga tidak bisa melanjutkan umrohnya sampai sempurna atau kalau belum sampai derajat yakin derajat golabatul zon golabat zon artinya zon yang kuat bahwa dia tidak bisa melanjutkan itu mungkin 75% ya dia ucapan itu fa in habasani habisun fa mahalli haitsu habasani nah ucapan ini ucapan istirahat, ucapan syarat ini kata Syaikhul ini bagi orang yang seperti ini kata beliau wa amma man walada ala dhannihi salamah fa innahu la yushra fi haqqihi al-ishtirat Adapun bagi orang yang dalam zon kuatnya as-salama, mungkin selamat. Ya, bisa menyempurnakan bisa menyempurnakan apa? Bisa menyempurnakan uh, umrahnya. Maka apa? Maka tidak disyariatkan dia mengucapkan syarat ini. Sekali lagi, la yusra. Tidak disyariatkan dia mengucapkan syarat ini. Wallahu a'lam bishawab. Inilah para pemirsa dan para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kaidah idza ta'azzara al tidak bisa sampai kepada derajat keyakinan, maka kembali kepada ghalabatul dhann, dhann yang kuat. Ya, artinya kembali kepada dhann yang kuat dalam membangun ahkam, dalam hukum. Ini sesuai dengan apa yang firman eh, eh, apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan untuk kalian. Wala yuridu bikumul usr dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesusahan. Dan ini merupakan takhfifat, keringanan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dan dalam mukadimah tadi saya bacakan perkataan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dia berkata wa minal yusri al-bina'u ala ghalabati dhann inda ta'adzuril yakin. <clears throat> Di antara kemudahan artinya kemudahan syariat, kemudahan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya adalah membangun hukum di atas ghalabatul dhan, dhan yang kuat. Kalau misalkan tidak sampai pada derajat e, keyakinan. Ini merupakan keindahan ajaran Islam, merupakan keagungan ajaran Islam yang dengannya kita semakin tahu bahwa Islam ini indah, Islam ini adalah memang betul agama rahmatan lil alamin. Agama yang Allah turunkan untuk rahmat bagi alam semesta ini. Karena Nabi kita Nabi yang Allah utus untuk rahmatan lil alamin. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidaklah mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk rahmat untuk alam semesta ini. Wallahu a'lam Ini yang bisa ana sampaikan. Mudah-mudahan Eh, sedikit bermanfaat dan kembali lagi kita kembalikan kepada akhuna Ihsan untuk uh, membuka tanya jawab ya. Baik. Jazakumullah khair kami sampaikan kepada Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi Asi Hafizahullah ta'ala atas pembahasan dan penjelasan dari uh, kaidah yang baru saja kita ikuti bersama ya uh, bahwasanya keyakinan tidak akan hilang dan pupus dari keraguan dan kita mengambil yang kita yakini lebih kuat dari atau persangkaan yang paling kuat dari perkara-perkara yang mungkin uh, terjadi di hadapan kita dalam perkara-perkara ibadah. Pendengar dan pemirsa Roja TV, kita berikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya terkait dengan pembahasan ini untuk memperluas dan memperdalam materi silahkan di 021 8236543. Kita akan angkat untuk satu penelpon yang pertama. Baik, silahkan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Barakallahu fika. Baik, barakallah. Saya Abu Hafiz Pamekasan Madura. Uh, Hafiz? Baik, eh, baik, silakan di Pamekasan Madura, silakan. <coughs> Saya mau tanya masalah haji, Ustaz. Uh, kalau ha kalau haji itu kan biasanya ada pemimpinnya, pembimbingnya. Iya. Uh, kalau uh, dalam kelompok itu. Uh, sedangkan kelompok itu umumnya di Madura itu rata-rata dikuasai yang mengamalkan bid'ah. Hmm. Iya, hmm. pertanyaannya kalau mengikuti kelompok itu paling uh, pertanyaannya gimana untuk untuk dari kelompok dengan uh, kelompok bid'ah itu padahal kita tidak mengen dia tidak mengenal kepada sunnah gitu. Nah. tapi masuk golongan di situ kelompok situ hmm. untuk menjalankan sunnahnya gimana itu di sana? Apa ada pembimbing lain kalau sudah sampai di Arab Saudi itu? Hmm. Baik. Yang khusus uh, sunnah itu. Hmm. Udah, enggak Baik. Itu saja Bapak. Ah, nasihatnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi hmm. wabarakatuh. Silakan. Hmm. Baik. Eh, barakallahu fiik untuk akhuna yang ada di Pemekasan Madura ya. Mudah-mudahan Allah berikan uh, ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan untuk Bapak dan mudah-mudahan Allah berkahi Bapak ya dan berkahi kita semua juga amin ya rabbal alamin. <clears throat> Baik uh, tentang masalah haji ya atau umroh ini memang masalah besar. Kenapa masalah besar? Karena ibadah yang haji terutama haji ada ibadah, ibadah eh, rukun Islam yang kelima. Ya. Yang masuk ke dalamnya ibadah maliyah, ibadah yang butuh dana, butuh biaya, butuh biaya. Oleh karena itu, Anda sarankan baik yang mau ibadah haji, haji atau umrah jauh-jauh hari melihat, memilih, mencari minimal bertanya-tanya ya ada nggak travel yang sunnah, yang pembimbingnya akan mengajarkan hal-hal yang sunnah saja bahkan bisa menambah ilmu dalam perjalanan safar yang berhari-hari bisa dibimbing nanti bagaimana e, ibadah yang sesudah sunnah kemudian juga dikasih nasihat eh, nasihat tentang Islam yang benar, ya, tentang tauhid, tentang sunnah, tentang akhlak yang benar. Ya. Kemudian diajak ke majelis-majelis misalkan, majelis-majelis ulama di sana. Ya. Ini hal yang eh, ana sarankan kepada yang mau haji atau umrah untuk melihat hal ini dulu. Ya, karena kan kita sudah capek-capek nih. Capek badan, capek pikiran, kemudian biaya yang dikeluarkan tidak sedikit bahkan baik di antara kita nyelengin dulu ya kan nyelengin dulu oleh karena itu sempurnakan dengan uh, travel yang nyuna yang pembimbingnya adalah nyuna ya ini saran ana ya karena uh, indah kalau misalkan kita ibadah umroh kemudian nyuna itu terasa indah dan kemudian kalau ada seseorang yang memang kasusnya adalah dia nggak bisa ikut sama travel yang nyuna pembimbingnya nggak nyuna nah, ini bagaimana ya eh, maka karena sudah misalkan terlanjur nasihatannya ikuti travel tersebut tapi amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnahnya tidak diikuti ya amalan-amalan tidak sesuai dengan sunnahnya tidak ikutan amalan-amalan yang memang wajib rukun kita ikut seperti umrah misalkan umrah ya ihramnya kita ikut ihramnya niat untuk melakukan ibadah umrah dari Dzulhulaifah misalkan atau dari dalam ya dari Dzulhulaifah misalnya dari Madinah kita ucapkan ke umratan kemudian sepanjang jalan sampai sebelum tuaf kita ucapkan لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ya atau membaca Quran atau zikir yang lain ya atau misalkan ngobrol eh, yang penting eh, dengan sesama kita atau karena capek ngantuk istirahat di mobil tersebut sampai tertidur nggak apa-apa ya apa, apa misalkan mereka melakukan amalan-amalan bid'ah di mobil tersebut ketika perjalanan dari ihram ke Mekah ya apakah eh, dikir-dikir uh, tertentu, salawat-salawat tertentu yang tidak dicontoh oleh Rasulullah SAW, kita tidak ikutan. Kan tidak ada kewajiban juga, tidak ada paksaan juga, ya, yang saya tahu ya, tidak ada paksaan, Eh, kamu harus, nah, enggak kan, pemimpin itu. Nah, kita kan bisa diam juga. Nah, terus toaf, rukun yang kedua kita toaf, ikut, toafnya ikut. Kemudian lihat yang nyunah-nyunahnya, kita dari yang nyunah-nyunahnya ya kemudian habis itu sa'i habis sa'i tahallul selesai habis itu ibadah itu masing-masing masing-masing ya ada misalkan uh, turnya city tour misalkan di Madinah atau di Mekah kita ikut lihat uh, <clears throat> melewati ini apa namanya gua sur ya gua hero di atas sana misalkan kemudian di Madinah lihat um, percetakan Quran nah, ikut tapi kita, tidak ikut amalan-amalan apanya amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnahnya nggak apa-apa ikut ya bahkan bisa jadi ketika kita ikut sama mereka ya kemudian ada teman-teman kenapa kamu nggak begini kenapa kamu begini nah kita bisa dialog dengan hikmah dengan lembut anda nggak begini karena begini tapi jangan debat tapi jangan debat nah ini Mungkin dapat hidayah dari situ. Ya. Ya, oleh karena itu perhatikan. Cari dulu yang yang yang apa? Yang yang sunnah. Ya. Jadi kalau sudah terlanjur ya sudah. Ya kan? Nasi sudah dibubur misalkan, sudah ikut. Ya sudah tinggal dikasih kecap. sudah dikasih bubur <laughs> kan ya. Nah. Eh, sementara anak ingin mengasih nasihat juga kepada mereka-mereka yang umroh ya nah. atau yang haji Anda ingin ngasih nasihat kepada jamaah yang umroh atau haji atau yang melakukan ibadah umroh ya itu banyak di antara jamaah itu semangatnya di awal semangatnya pas mau pergi umroh pas mau pergi umroh ya kemudian pas sampai sana ketika ada mendapatkan masalah eh, ada kekurangan ini kekurangan itu ya jadi ibadah umrohnya itu jadi lupa ya yang ada apa dongkol kesel ya wah ini perhatikan ini akan mengurangi ibadah umroh dia akan bisa menghapusnya ya kemudian eh, ada semut aja misalkan di kloset langsung teriak-teriak eh? ini mau umroh atau mau cari tempat yang enak buat tidur kalau enak tidur ya di rumah saja ngapain umroh kan gitu mau dimanjakan ya dan seterusnya hmm, terus eh, marah-marah sama pembimbingnya tidak ada itu ya ada sebagian pembimbing yang ngeluh ya pembimbing oh, ini jamaahnya marah-marah ya perlu diperhatikan sama para jamaah bahwa ada pembimbing yang tidak terikat dengan travel ya dia hanya bimbing kemudian bukan pesuruh bukan apa bukan pesuruh kasihan sebagian pembimbing bimbing disuruh-suruh di sana dan seterusnya seperti eh, apa namanya? seperti budaknya. Ini tidak boleh seperti ini, ya. Umrah niatnya ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harus siap mentalnya, ya, bersihkan hatinya, jaga mulutnya, kemudian zikir selalu sama Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala yang besar Ngapain kita pergi umroh, habiskan harta, pulang bala membawa dosa. Wala'iyadzubillah. Baik. Nah, baik Nah. Jazakallah khair atas nasihat dan jawaban yang telah disampaikan. Barakallahu fiik. Demikian Bapak penanya kita yang dari Pamekasan Madura. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya di via telepon. silahkan Halo. Kami ingatkan untuk pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 081 989 6543. Kita angkat kembali uh, via telepon. Ya, halo. Silahkan sudah masuk. Ya, halo. Halo, silahkan. Taip, tampaknya terputus. Yang berikan kesempatan kembali di 0218236543 untuk dua penelpon berikutnya sebelum kami angkat dari pesan singkat. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan hamba Allah ini dari Brebes. Di Brebes silahkan Pak. Iya. Jadi gini tadi mau nanya ini masalah zon ya. Masalah apa? Masalah zon. Kita kan zon, kalau zon, iya. Iya. Uh, kalau kita jamah pada seorang imam yang ahli ah, mm -hmm. terus kita tahulah wudhunya salah. Kan mm kita butuh bersama. Udah hmm. tahu di sampingnya udah salah. Itu gimana? Hmm hmm, hmm. hmm. Terus yang kedua ini masalah kalau kita lupa uh, macet. Allah terputus Bapak, mohon maaf. Iya, iya. Baik, kita tangkap pertanyaan pertama saja. Saya akan Nah, e, untuk masalah tadi bermakmum di belakang imam eh, yang salah wudhu. Yang salah ini pertanyaan bagus sekali ya. Baik. Untuk apa yang di Brebes, Masya Allah nanti bisa coba lagi telepon ya. Karena <clears throat> terputus. Tapi yang Anda tangkap dari eh, pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana kita sholat di belakang orang yang zon wuduknya salah kan gitu. Kita lihat, kita lihat eh, kesalahannya dari siapa. Ya. Kalau tidak semua kesalahan itu membatalkan wuduknya ya kan? ada yang misalkan kurang sunnah misalkan seperti itu ada yang diikhtilafkan oleh para ulama kan itu seperti hal yang masalah yang diiktilafkan sama ulama ya itu tidak masalah kita bermakmum di belakang mak imam tersebut tapi kalau misalkan memang nggak tahu wudhu sama sekali ya misalkan kita yakin ya atau galabat uvan si imam itu nggak ngerti hmm. kalau misalkan sudah wudhu misalkan Pak Kentut misalkan Bang Kentut membatalkan wudhu misalkan Anda di sebagian tempat Anda bahkan eh, di kemarin waktu dulu hak ya Dia berkunjung kepada di sebuah daerah Di daerah itu kaum musliminnya Kaum musliminnya Itu nggak ngerti kalau Kentut itu membatalkan wudhu Sampai ada seperti itu nah, Kalau dia jadi, jadi kita Ketika dia kentut Kita nggak boleh bangun sama dia Ya dan nggak sah ya sama apa sama orang yang bermakmum eh, eh ya, kita bermakmum sama imam yang seperti ini ya karena kita sudah tahu dan wala betul zan zannya kuat dia wudhunya wudhunya ini tidak batal nih ya atau misalkan dia nggak bisa wudhu kan gitu e, cuma ngusap kumur-kumur selesai cek kaki kan gitu ada sebagian orang seperti itu ada orang nggak bisa wudhu jadi imam jadi imam. Kita lihat wudhunya nggak sah nih. Kalau kita nggak boleh bermakmum di belakang makmum ini. Tapi kalau misalkan ada orang yang wudhunya yang nggak sempurna, nggak sempurna, yang gitu. Tapi wudhu, tapi nggak sempurna, artinya tidak sesuai, eh, tidak satu persen sesuai sunnah. Nah, kita sholat dan sholatnya sah. Kita sholat dan sholatnya sah. Ya. Allahu a'lam bishawab. Baik. Baik, jazakallah khair atas jawaban. Dan demikian Bapak yang bertanya dari Brebes. Barakallahu Fik. Kita angkat kembali satu pertanyaan via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. silahkan Halo. Halo. Iya, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa Bapak di mana? Dari Jam Suri Bekasi, Pak. Bapak Jam Suri silahkan Pak. Iya. Suaranya hampir sama sama yang di Brebes iya. tadi. Silakan, Pak. Silakan Pak Jam Suri. Mau tanya masalah toaf, Pak. Nah. Iya kan sebagai pengganti dari sholat tahiyatul masjid. Iya betul. Kalau tawafnya itu dalam keadaan batal itu bagaimana pak itu tawafnya sah atau tidak pak? Hmm. Sudah? Iya, iya. Iya. Tanya itu aja pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tentang masalah tawaf dalam keadaan batal memang ada perselisihan di antara ulama ya. Ada, perselisihan di antara ulama. E, ada yang mengatakan tawafnya tetap sah ya, ada yang mengatakan tawafnya tidak sah karena batal. Tapi e, kita hitung ya. E, kita bisa wudu kemudian kembali ke tawaf ya tetapi tetap dalam kedua keadaan ini ya tentunya eh, bahwa kita kita masuk ke Masjidil Haram ketika kita apa namanya tawaf ya, itu tidak mesti tahiyatul masjid ya dan tidak ada masalah dalam masalah ini tentang eh, eh tidak ada pertentangan antara tawaf dengan tahiyatul masjid di sini. Ya, wallahu a'lam bissawab Ya. Jazakumullah khair barakallahu fik Pendengar dan pemirsa Raja TV kami angkat pertanyaan via pesan singkat saja. Hmm. Dari beberapa pertanyaan yang menyampaikan tentang sujud sahwi Ustaz. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tata cara eh, sujud sahwi dan apakah ada doa eh, zikir khusus dalam sujud tersebut? Jazakallahu khair. Dan ya, <clears throat> apakah ada doa <clears throat> atau zikir khusus dalam eh, doa tersebut? Tidak ada uh, doa yang subhanallah la, ya, la yanamu uh, eh, subhanalladzi la yashu la yanamu la yashu ini lemah ya tidak bisa dijadikan sebagai hujah oleh karena itu kita sujud baca seperti biasa subhanarabbil a'la ya tidak ada doa khusus dalam sujud sahwi wallahu alam bissawab Jazakallahu khair kami angkat kembali pertanyaan berikutnya Eh, saya mendapatkan pelajaran bermanfaat terkait dengan masalah keyakinan atau uh, niat, mohon maaf, dalam pembahasan ini dan uh, bahwa niat tempatnya di hati. Ketika niat dalam ibadah, misalnya salat usah diucapkan, masih saya ucapkan dengan alasan untuk menguatkan apa yang ada di hati, uh, bagaimana hukumnya, Ustaz? Iya. Jazakallah khair. fi. Dalam masalah beribadah, ya, kembali lagi kepada syarat diterimanya ibadah. Syarat diterimanya ibadah itu kata ulama ada dua. Yang pertama ikhlas dan yang kedua sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya. Syarat yang pertama adalah didasari dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an seperti dalam surah al Baqarah di antaranya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din dan tidaklah mereka diperintah melainkan agar mereka apa beribadah itu dengan ikhlas memurnikan ketaatan eh, dalam ketaatan jadi harus murni ketaatannya artinya apa artinya ibadahnya harus didasari lillah karena Allah semata bukan karena yang lain ibadah ketika dilakukan oleh seseorang untuk Allah karena Allah Subhanahu wa taala maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi apakah cukup dengan ini? Tentunya tidak. Tentunya lihat syarat berikutnya. Karena syarat berikutnya adalah mutaba'atul rasul, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang kita lakukan ini sesuai dengan apa yang dicontoh oleh Rasul atau tidak. Kenapa demikian? Karena kita tidak bisa membuat syariat tersendiri ya Allah Subhanahu wa taala berfirman am lahum syuraka syara'u lahum min ma lam ya'dhun bihi apakah mereka punya sekutu yang membuat syariat agama yang tidak diizinkan oleh Allah artinya apa artinya kita nggak boleh bikin syariat nggak boleh bikin amalan sendiri karena hukum asal ibadah adalah haram al aslu fil ibadati al hadru hukum asal ibadah haram. Maksudnya apa? Maksudnya kita nggak boleh mengatakan ibadah, tidak boleh melakukan ibadah kecuali kalau ada dalil. Ada contoh dari Rasul. Oleh karena itu Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna huwa rad." Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contoh dari kami maka tertolak kata Rasul. Ini yang bersabda adalah Nabi kita yang kita cintai. Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna huwa rad. Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak ada contoh dari dari kami tertolak. Ini adalah pengakuan kita tentang Nabi Muhammad Rasulullah. Kita mengatakan Muhammad itu utusan Allah. Rasul. Siapa utusan Allah? Nabi Muhammad. Siapa yang lebih tahu tentang eh, Islam? Nabi Muhammad SAW. Siapa membawa risalah Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menjelaskan tentang Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu enggak tentang Islam? Enggak tahu. Tahunya dari siapa? Dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari nabi kita yang kita cintai sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, maka kita cocokkan amalan kita dengan dengan contoh beliau. Kalau ada contohnya kita amalkan, kalau tidak ada contohnya tidak kita amalkan. Oleh karena itu, eh, kenapa saya kasih mukadimah ini? karena berhubungan dengan ibadah yang lain termasuk yang ditanyakan tadi ya tentang masalah niat tentang masalah niat apakah bisa dilafalkan atau tidak kita tahu bahwa niat ada di hati an-niyatu mahalluha al-qalb ah tempatnya di hati kemudian uh, kita lihat apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mencontohkan untuk dilafalkan bahwanya tidak ada keterangan dari Rasulullah SAW melafalkannya. Kemudian para sahabat pun tidak. Tabi'in juga, tabi tabi'in juga, ya. Sedangkan Rasul SAW adalah eh, nabi dan orang yang paling tahu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu baik, tentunya sudah dicontoh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, eh, jawabannya adalah tidak perlu kita melafalkan tidak perlu kita melafazkan ya kita cukupkan dalam hati ya cukupkan dalam hati ya dan e, memang ini yang perlu diperhatikan ya kenapa dicukupkan dalam hati selain kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang kedua kita akan terhindar dari was-was terhindar dari was-was ya karena kalau sudah pakai prasangka pakai hawa nafsu atau pakai kayaknya baik nih begitu kalimat kayaknya kayaknya kan gitu itu nanti akan kemasukan eh, yang namanya was was namanya was was ya dan was was masuk dari sini oleh karena itu ketika kita sudah sunnahnya seperti ini sudah ikutin sunnah sudah ya dan kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan Eh, memberikan pahalanya kepada kita dan kita minta agar diterima ibadah kita. Ya, jadi ketika kita sholat nggak mesti kita lafazkan walaupun dengan alasan untuk penguat niat dalam hati. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan atas jawabannya pertanyaan dan penjelasannya. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz saya tinggal di komunitas Aswaja dan alhamdulillah saya sudah menyimak kajian dan ceramah dari media ini. Dan terkait dengan masalah niat saya ingin sekali mengamalkan beberapa sunnah-sunnah Nabi yang mulia seperti uh, jenggot dan juga merapatkan saf. Akan tapi muncul keraguan ketika dia mengatakan bahwa uh, janganlah memanjangkan jenggot selama hati kita belum bersih dan yeah. hanya orang-orang yang bersih saja yang uh, diperbolehkan untuk berjenggot. Dan yang kedua, untuk merapatkan sah juga dia mengatakan bahwa merenggangkan memberikan kesempatan untuk e, iblis salat dan apakah memang demikian pemahaman sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah mohon pencerahannya jazakallah khair barakallahu fiik nah uh, untuk masalah yang pertama ya jangan memanjangkan jenggot kecuali kalau hatinya sudah bersih ya jawabannya eh, <clears throat> ini pernyataan yang salah ya dan tidak boleh kita ikuti pernyataan ini dan ini adalah pernyataan syaitan tentunya ya dan termasuk waswas syaitan karena apa e, membuat orang lari dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tentunya ikhwati fillah rahimakumullah bahwa hati itu tempatnya di dalam dan tidak terlihat sesuatu yang batin, tidak terlihat. Ya. Dan tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna seperti sempurnanya hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, itu hatinya lebih kurang. Lebih kurang. Kalau kita nunggu sampai sempurna, sampai bersih, sama sekali putih, sampai kapan kita eh, melakukan sunnah? Ya. Ini sama seperti orang yang mengatakan jangan sholat sebelum hatinya bersih. Ya. Jangan zakat sebelum hatinya bersih. Ya. Jangan melakukan ibadah-ibadah yang lain sebelum hatinya bersih. Jangan berjibat sebelum hatinya bersih. Justru ya, dengan seseorang ingin melaksanakan ibadah-ibadah tadi yang mempraktekkan sunnah, memelihara jenggot, memakai jilbab wanitanya, ini menunjukkan tentang eh, hati dia itu ingin baik. Nah, itu ingin apa? Ingin baik. Seseorang yang pakai jenggot, eh, kemudian dia akan terbimbing, dia akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari pun akhirnya apa? Oh saya punya jenggot ya. Jenggot saya kan beda dengan jenggot metal ya, memang orang metal pakai jenggot juga ya eh, itu akan membimbing dia setidaknya akan membuat dia malu kalau berbuat macam-macam nah, saya berjenggot saya malu kalau melakukan ini kalau melakukan itu dan seterusnya juga yang berjilbab juga seperti itu ya ini eh, pernyataan yang jauh dari kebenaran oleh karena tidak tidak usah digubris tidak usah digubris ya kan tidak ada keterangan dalam Al-Qur'an juga tidak ada keterangan dalam sunnah yang Rasul katakan um, kalian apa namanya peliharalah jenggot kalau sudah hatinya bersih kan nggak ada Rasul SAW cuma bilang perpanjang -per perpanjang jenggot artinya biarkan jenggot tumbuh ya dipelihara ya ini amalan terakhir nah terus sambil kita memperbaiki hati kita itu yang benar ya karena apa hati kita kan diantara nyamuk qalb itu kata ulama sari'ut taqallub. Hati itu sari'ut taqallub, sangat cepat berubah hati itu. Ya. Sangat cepat berubah. Kadang lagi enak baik, kemudian ada sesuatu-sesuatu eh, eh, yang membisiki hal yang jelek dan seterusnya ya tapi terus kita tetap diperintah untuk membersihkan hati kita membersihkan hati kita dari kesyirikan baik itu syirik besar syirik kecil dari bid'ah dari penyakit-penyakit hati, hasad, iri, dengki, benci kepada kaum muslimin dan seterusnya. Ini ya. Jadi sekali lagi kalau nunggu bersih, bersih sampai kapan? Ya, nanti nggak dipraktek-praktekkan itu ya, apa namanya perintah-perintah Rasul saw Alaihi Wasallam. Ya, nah ini. E, kemudian masalah yang kedua, masalah sholat. Ya, merenggangkan itu untuk apa namanya mempersilakan iblis di antara dua jamaah Wallahu eh, ini ngeri sekali pernyataan ini ya. Ngeri sekali ya. Justru Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam memerintahkan kita untuk melakukan soft dan merapatkannya. Ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Rasul menginginkan eh, kita untuk dempet. Ya, oleh karena itu bagi imam yang mengimami jamaah, jangan langsung sholat dulu. Dia perhatikan dulu makmumnya itu. Rapi tidak? Rapat tidak? Ya? Rapat tidak? Sawu sufufakum. Ya, karena kata Rasul, fa'inna inna sufufi min tamamis sholat. Luruskan eh, saf kalian dan rapatkan karena itu merupakan kesempurnaan sholat. Kemudian Rasul pernah berkata bahwa di antara celah itu ada syaitan. Ya, Rasulullah SAW ingin memberikan peringatan kepada kita Jangan sampai kita diganggu sama syaitan Dalam sholat ya. Kemudian tiba-tiba ada orang ya Yang sok tahu Misalkan Walaupun punya gelar doktor Doktor nggak ada apa-apanya Dalam urusan dunia nggak ada apa-apanya Ya Dia punya gelar kemudian mengatakan nggak apa-apa misalkan e, kalau saya malah senang misalkan iblis di samping saya ikut sholat la haula wala quwata illa billah ini bertentangan dengan Al-Quran bertentangan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. kita justru dalam Al-Quran Allah perintahkan fattakhiduhu aduwa jadikan dia musuh ya kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan syaitan iblis itu musuh bukan malah senang jadi kawan Gimana ceritanya? Ya, ini yang pertama. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk rapat. Ya, hmm. bukan merenggangkan. Nah ini, coba kalau misalkan Rasulullah SAW jadi imam. Kita bayangkan, imamnya kita Rasul. Di sampingnya ada Abu Bakar, sahabat-sahabat yang lain, Umar yang eh, yang apa namanya luar biasa, ya. Kata Rasul, sempurnakan saf kalian, rapatkan. Karena nanti ada syaitan di celah-celah kaki kalian. Terus kita bilang atau salah satu di antara kaum muslimin misalkan ada yang bilang ya, atau orang yang nyeleneh bilang di depan Rasul itu, "Ya Rasul, malah saya sih senang ya Rasul kalau ada iblis di samping saya ya Rasul." Gimana coba Rasulullah? Dan gimana Umar sikapnya nanti? Eh? Bisa ditebas itu sama Umar bin Khattab. Ya? Umar bisa marah, sahabat yang lain bisa marah. Ya? Oleh karena itu, tidak boleh kita mengolok-olok agama. Tidak boleh kita mengolok agama. Karena orang-orang mengolok agama, orang-orang yang mengolok-olok agama atau bercanda dengan agama, ya, saya akan kasih tahu bahwa bercanda itu, ya, itu boleh, tapi ada aturannya, hmm. ya. Bercanda dalam agama tidak boleh bercanda, eh, bercanda itu tidak boleh menyinggung tentang sesuatu agama, ya nggak boleh ya karena apa itu sudah masuk ke mengolok-olok dan mengolok-olok bisa jatuh kepada apa kufur ya lihat kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tabiru qad kafartum ba'da imanikum apakah terhadap atau tentang Allah ayat-ayatnya dan rasulnya kuntum tastahzi'un kalian bersenda gurau Ya, la ta'tadhiru kata Allah. Tidak usah minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian sudah kufur setelah keimanan kalian. Ayat yang mulia ini dalam surah taubah turun berkenaan tentang pernyataan orang munafik. Orang munafik yang mengatakan tentang Nabi Muhammad dan para sahabatnya dengan perkataan yang jelek. Dia bilang, "Saya tidak melihat ya, orang yang lebih eh, rakus dan orang yang lebih eh, jaban. Jaban ini Jaban ini pengecut ketika berperang kecuali mereka. Maksudnya siapa? Kecuali Nabi Muhammad dan para sahabat. Ya. Kemudian turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW membongkar pernyataan orang munafik ini. Cuma begitu. Dia mengatakan seperti itu. Kemudian turun ayat abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzun apa terhadap Allah ayat-ayatnya dan rasulnya kalian bersenda gurau bersenda gurau ya dan mereka bilang, "Innama kunna nakhudu wa nal'ab." Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kita hanya bermain-main bersenda gurau belaka. Ya? Kemudian Allah bantah, "Kul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un." Apakah terhadap uh, Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kalian bersenda gurau? La ta'tadiru kata Allah. Jangan, tidak usah kalian minta maaf. Tidak usah minta maaf. Kata Allah, "Qad kafartum ba'da imanikum." Kalian kafir setelah keimanan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang itu di belakang Rasulullah SAW sampai kakinya itu bercak-bercak berdarah karena kena batu. Minta maaf ke Rasulullah SAW. Rasul Rasul tetap mengatakan, kul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un. Kul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un." Ya. Cuma berkata seperti itu. Lihat. ini mengolok-olok masalah agama ngeri. Bukan perkara yang uh, mudah bukan perkara yang ringan ya dan kita nggak boleh ikut-ikutan nggak boleh ikut-ikutan ya siapapun dia apakah dia keluaran dari timur tengah ya, atau gelarnya D, e, eh, S3 ya kalau misalkan ada S10 pun kalau misalkan dia mengolok-olok agama Rasulullah SAW tidak bisa diterima ya karena apa? Apalah artinya gelar? Kalau mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Allah punya surga. Allah punya neraka. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita sebentar di atas muka bumi ini. Maka sebaik-baik sebaik -baik kita adalah mencari jalan keselamatan yakni dengan mengikuti Allah dan mengikuti Rasulullah SAW dan kita amalkan kita mencari keselamatan karena kita tahu dunia sebagai wasilah untuk mengambil uh, sesuatu di akhirat kelak dari pahala Allah Subhanahu wa taala. Yang selamat dari kita adalah taat, nurut kepada Allah dan Rasulnya, taslim, tidak banyak macam-macam. Tidak banyak macam-macam. Ketika Allah dan Rasulnya mengatakan A, A. Ketika mengatakan B, B. Karena kita yakin bahwa Allah itu alimun hakim. Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Lihat, Eh, bagaimana eh, para sahabat yang begitu mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat para sahabat ketika sholat, ya, kan di zaman Rasul tidak ada tanah, eh, tidak ada tikar, tidak ada karpet, ya, pakai sendal sholatnya. Ketika Rasul mengangkat sendalnya, otomatis secara serentak para sahabat mengangkat sendalnya. Sampai setelah sholat Rasul katakan, Ma hamalakum ala ilqa'ini alikum? Apa yang membuat kalian membuka sendal kalian? Ya. Mereka jawab, "Ra'aina ka alqaita na'laik fa alqaina ni'alana." Ya Rasulullah, kami melihat Anda membuka sendal Anda, maka kami pun membuka sendal kami. Subhanallah. Lihat bagaimana taslimnya para sahabat kepada Rasulullah ketika Rasul melakukan AA. Ketika Rasul berkata AA, ikut A. enggak Rasul katakan A, ikut B. e, B. Kemudian diolok-olok perkataan Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. benar Generasi sahabat enggak seperti itu. Dan lihat Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kebaikan surga kepada mereka-mereka yang mengikuti Rasul dan sahabat dengan baik. Lihat di surat At-Taubah ketika mengikuti catatan-catatan cara sahabat Allah janjikan surga. Dan ketika mengaku cinta Rasul Allah janjikan surga Kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim Kul in kuntum tuhibbun Allah apabila kalian cinta pada Allah fattabi'uni ikutilah aku yuhibbukumullah niscaya Allah cinta pada kalian wa yaghfir lakum dhunubakum dan Allah ampuni dosa kalian wallahu ghafurur rahim dengan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam maka cinta Allah didapat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala didapat. ar rasul uh, eh, uh, eh, man ata'a rasul faqad ata Allah. Ya. Siapa yang taat pada rasul dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama, ya. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa man nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan Rasul ambil apa yang dilarang oleh Rasul jangan dilakukan. Nah, ini. Ya. Jadi tidak ada bagi kita kecuali taslim, dan tidak boleh kita ikut-ikutan ya kepada sebagian orang yang ngomongnya ngawur atau ngaco walaupun dia memiliki kedudukan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat karena tidak ada apa-apanya dengan Allah dan Rasulnya dan Islam ini ya Allah alam biswab Jazakumullah khair atas jawaban penjelasan dan nasihat yang sangat bermanfaat. Demikian beberapa pertanyaan yang terkait dengan permasalahan ini semoga menjadi jelas dan uh, menjadi uh, penerangan bagi kita semua tentang kewajiban kita untuk taslim mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan pertanyaan kami yang terakhir. Uh, mohon maaf ada begitu banyak pertanyaan yang tidak bisa kami angkat. Ini keterbatasan waktu dan saya sebagai ikhtitam silakan. Alhamdulillah Eh, kita bersyukur kepada Allah SWT telah menyelesaikan satu pelajaran satu kaidah idza ta'azzara al yakin ruji'a ila ghalabati dhann apabila tidak bisa sampai ke derajat keyakinan maka hendaknya kita kembali kepada ghalabati dhann yakni dhann yang kuat dalam hukum ya uh, ini adalah kaidah yang luar biasa kaidah yang uh, disampaikan oleh Syekh Utsaimin dengan dasar Al-Qur'an dan Sunnah ini merupakan takhfifat ya dari keringanan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya mudah-mudahan bisa kita pahami dengan contoh-contoh yang tadi disampaikan dan sebagai uh, ilmu buat kita semua supaya kita beramal dan beraktivitas di atas ilmu Wallahu a'lam bishawab.